Kita sampai pada pembahasan dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan atau memerintahkan bahwasanya kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Surat Al-Isra ayat ke-23. Surat Al-Isra ayat 23. Lanjutan ayat ini sebagaimana akan dibahas juga oleh Syekh kita bacakan dulu secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima Jika salah seorang di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu atau dalam kebersamaan denganmu maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff dan jangan pula kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua karena kasih sayang dan ucapkanlah wahai Rabbku kasihanilah keduanya Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua memelihara aku di waktu kecil. Itulah kelengkapan ayat surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat waqada dan Robmu telah mengkodok artinya menetapkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan Qada'ullahi ketetapan Allah itu terbagi menjadi dua bagian ini faidah yang bisa kita petik dari kata qada qada artinya menetapkan menetapkan itu ada dua bagian. Yang pertama qada'un syar'iyyun ketetapan Allah yang sifatnya syar'i. Yang kedua qada'un kauniyun ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Ketetapan Allah yang sifatnya syar'i dan ketetapan Allah yang sifatnya kauni kauni yaitu ketetapan Allah di alam ini yang mencakup takdir Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Baik. Makanya sering kita dengar istilah al-qada wal qadar. Namun penetapan qada di sini sebelum kita masuk dalam penjelasan maknanya faidah disebutkan oleh Syekh Nusaimin qada itu terbagi dua syar'i dan kauni baik kemudian beliau menjelaskan apa perbedaan qada syar'i dan qada kauni ketetapan syar'i dan ketetapan kauni kata beliau ketetapan syar'i itu mungkin terjadi mungkin juga tidak Maksudnya mungkin diamalkan oleh makhluk, mungkin pula tidak diamalkan. Dan ketetapan syar'i sudah pasti dicintai Allah. Sudah pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ayat ini. Qada yang dimaksud di sini adalah qada syar'i ketetapan yang sifatnya syar'i. Apa ketetapan Allah di sini? Allah ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka coba lihat di sini. Pertama kata Syekh, ini mungkin terjadi, mungkin tidak. Buktinya apa? Ada orang yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak beribadah. Ya kan? Ini ciri ketetapan syar'i. Dan jemaah sekalian, ini penting sekali dipahami. Bagaimana membedakan ketetapan syar'i dan ketetapan kauni. Jadi ingat ini cirinya. Ciri yang pertama adalah ketetapan syar'i itu mungkin terjadi, mungkin tidak. Contohnya ayat ini, Allah mengatakan wa qad rabbuk, Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Pada kenyataannya apa? Ada yang beribadah kepada Allah dan kebanyakan tidak beribadah kepada Allah. Ini yang pertama, perbedaannya dengan qada kauni. Kemudian yang kedua, ketetapan syar'i itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan syar'i dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam ayat ini Allah tetapkan syariatnya dan ini adalah syariat yang tertinggi yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini adalah sesuatu yang Allah cintai. Oleh karena itu, makna qada di sini adalah syara'a, mensyariatkan atau memerintahkan atau bisa juga bermakna wassa mewasiatkan dan yang semisalnya. Ya, jadi makna menetapkan di sini adalah memerintahkan, mensyariatkan, mewasiatkan dan yang semisalnya. Baik. Adapun qada kauni cirinya adalah pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Kalau Allah sudah tetapkan secara kauni mesti terjadi. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah cintai, bisa jadi tidak. Disinilah perbedaan antara kodok syar'i dan kodok kauni. Jadi Syekh menyebutkan di sini dua perbedaan. Yang pertama kodok syar'i itu bisa terjadi bisa tidak. Sedangkan kodok kauni pasti terjadi. Yang kedua kodok syar'i itu dicintai oleh Allah, sedangkan kodok kauni bisa jadi dicintai bisa jadi pula tidak dicintai. Iya. Kemudian beliau berikan contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira." Sungguh kata Allah وَقَدَيْنَا إِلَى bani Israel Dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel Di dalam Alkitab لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ Kalian benar-benar akan berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak dua kali Dan kalian akan meninggikan diri Dengan ketinggian yang besar Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini tentang kodok kauni yaitu Bani Israel akan melakukan kerusakan dan menyombongkan diri. Iya, melakukan kerusakan dan menyombongkan diri. Maka ini adalah ketetapan Allah, tetapi Allah tidak mencintainya. Dan mesti terjadi. Mesti terjadi. Ketetapan ini mesti terjadi. Iya. Karena Allah sudah tetapkan, namun Allah tidak mencintainya. Baik. Jadi ini dua perbedaan. Ada satu lagi perbedaan yang disebutkan para ulama. Kodok syar'i hanyalah terjadi pada orang-orang yang beriman. Sedangkan kodok kauni mencakup orang yang beriman dan orang kafir mencakup orang yang beriman dan orang kafir. Iya. Saya berikan contoh lain untuk lebih memahami ini. Contohnya adalah persatuan dan perpecahan. Persatuan dan perpecahan. Jadi tadi ada berapa perbedaan? Ada tiga ya. Persatuan Persatuan adalah ketetapan Allah Allah perintahkan kita untuk bersatu. Tapi perpecahan juga ketetapan Allah. Perpecahan juga ketetapan Allah. Nah sekarang kalau kita nggak memahami dua ketetapan ini, maka kita akan bingung dan bisa mengantarkan kepada berbagai macam penyimpangan. Iya. Misalkan ada orang yang mengatakan, buat apa bersatu? Buat apa bersatu? Karena Allah sudah tetapkan adanya perpecahan. Ini kesimpulan sebagian orang. Iya. Nah disinilah perlu memahami ketetapan yang sifatnya syariat dan ketetapan yang sifatnya kauniyah. Persatuan adalah ketetapan Allah yang sifatnya syariat. Sedangkan perpecahan adalah ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah. Iya. Beda ya? Persatuan bisa terjadi, bisa tidak. Ada orang yang bersatu dan ada orang yang tidak bersatu. Persatuan dicintai oleh Allah dan persatuan persatuan yang hakiki hanya terjadi pada orang-orang yang beriman. Kemudian perpecahan. Perpecahan mesti terjadi. Mesti terjadi. Perpecahan tidak dicintai Allah. Dan perpecahan itu terjadi pada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir. Bisa dipahami ya perbedaannya? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Mereka tidak henti-hentinya berselisih kecuali yang Rabbmu rahmati. Jadi sudah ketetapan Allah adanya perselisihan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasataftariqu ummati ala thalathin wa Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Artinya apa? Allah sudah tetapkan seperti itu. Bersamaan dengan itu, kita masih disuruh bersatu. Nah ini ini nggak ada pertentangan sebenarnya. Kalau kita pahami antara dua ketetapan ini, Allah tetapkan manusia akan berpecah bahkan umat Islam akan berpecah, tapi Allah masih perintahkan kita untuk bersatu. Iya. Karena bersatu itu ketetapan syariat, sementara berpecah belah adalah ketetapan kauniyah. Bersatu itu Allah cintai, berpecah belah Allah tidak cintai. Baik. Jadi ini penting sekali agar kita tidak terjerumus di dalam penyimpangan. Memahami dua macam qada ini, dua macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, di sini ada iskal, ada sedikit permasalahan atau mun, bisa muncul syubhat. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Baiknya maupun buruknya. Baiknya maupun buruknya. Buruknya contohnya seperti perpecahan itu tadi atau Bani Israel berbuat kerusakan dan menyombongkan diri. Itu sudah ketetapan Allah. Segala segala jenis keburukan semuanya adalah takdir Allah. Adanya setan, adanya orang yang menyekutukan Allah, itu juga takdir Allah. Tetapi semua takdir itu tidak Allah cintai. Semua perbuatan-perbuatan itu tidak Allah cintai. Ya, orang yang sombong, orang yang berpecah belah, orang yang menyekutukan Allah, tidak Allah cintai. Nah, permasalahannya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang tidak Allah cintai? Maka kalau ada pertanyaan seperti ini kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, sesuatu yang dicintai itu karena dua perkara. Yang pertama, dicintai karena zatnya yang kedua, dicintai karena hikmah yang ada di baliknya atau karena selainnya. Iya. Yang pertama dicintai karena zatnya, yang kedua dicintai karena selainnya. Maksudnya selainnya itu adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Iya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kekufuran. Bukan karena Allah mencintai kekufuran, tetapi karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa hikmah dengan adanya kekufuran? Adanya keimanan sebagai lawan daripada kekufuran. Kemudian adanya orang yang berdakwah. Berdakwah mengajak manusia kepada keimanan orang yang melakukan kekufuran itu. Demikian pula adanya jihad dan berbagai macam eh, hikmah-hikmah uh, yang lainnya. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya berbagai musibah dan malapetaka di muka bumi ini. Apakah Allah mencintai musibah-musibah tersebut? Jawabannya, kalau secara zatnya tidak Allah cintai. Tetapi hikmahnya Allah cintai. Sehingga disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Untuk apa Allah timpakan kerusakan tersebut? liyudhiqahum ladhi amilu agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan la'allahum yarji'un semoga mereka kembali bertobat jadi itu yang Allah inginkan agar mereka rasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan dan agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini jawabannya. Dan Syekh memberikan contoh hal ini pada manusia pun mungkin terjadi. Contohnya orang yang sakit dia minum obat yang pahit. Baunya pun gak enak. Ya, gak sama dengan jus. Tapi dia harus melakukannya walaupun dia nggak suka. Kenapa jemaah sekalian? Bukan karena obatnya yang dia inginkan, melainkan hikmah di balik itu, yaitu kesembuhan. Iya kesembuhan yang diinginkan. Baik. Jadi inilah dua macam takdir, dua macam ketetapan Allah yang harus kita pahami. Ketetapan syar'i dan ketetapan kauni. Qada syar'i dan qada kauni, ya. Jadi yang kita bicarakan di sini kodok syar'i atau kodok kauni? Ayat ini kodok syariah atau kodok kauni? Syar'i. Kenapa syar'i? Karena ada tiga alasan. Yang pertama tadi apa? Hah? Bisa jadi, bisa tidak. Yang kedua, Allah mencintainya. Yang ketiga, Hah? Yang ketiga apa? hanya terjadi pada orang-orang yang beriman. Ya. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak melakukan qada yang sifatnya syar'i. Baik. Sekedar faidah Para ulama sebagian membedakan istilah qada dan qadar. Ya, sering kita dengar istilah qada dan qadar. Nah, di sini ada istilah qada. Ada juga istilah qadar. Sebagian ulama mengatakan antara qada dan qadar itu berbeda. Sebagian lagi mengatakan pada hakikatnya sama. Para ulama yang berpendapat berbeda mereka mengatakan qadar itu adalah takdir Allah fil azal pada masa yang lampau yakni segala sesuatu telah Allah takdirkan, telah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sedangkan kodok adalah realisasi dari ketetapan tersebut jadi Allah takdirkan sekarang itu namanya kodok. Penakdiran yang lampau itu namanya kodar. Iya. Sebagian ulama mengatakan pada hakikatnya itu sama saja. Dua-duanya bisa dipakai untuk keduanya. Dua istilah, dua nama tersebut bisa dipakai untuk dua makna tersebut. Dan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala di dalam tempat yang lain beliau mengatakan pendapat yang benar adalah tergantung kalau disebut bersamaan maka maknanya berbeda tapi kalau disebut bersendirian maka maknanya sama jadi bila mereka bersama maka mereka berpisah dan bila mereka berpisah maka mereka bersama ya. ingat selalu ini ini sering di dalam banyak istilah. Bila mereka berdua bersama, mereka berpisah. Tapi bila mereka berdua berpisah, mereka bersama. Nah, contohnya ini. Kalau mereka disebutkan bersama, qada dan qadar, maka maknanya berbeda. Ingat tadi ya perbedaannya. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, hanya disebut kodok saja, atau qadar saja maka maknanya sama. Dan itu sama dengan makna Islam dan iman. Kalau disebutkan bersama maka maknanya beda. Kalau disebutkan bersendirian maka maknanya sama. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ayat ini yang diajak bicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qada rabbuk. Rabbmu telah menetapkan. Siapa kamu yang dimaksudkan di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada lanjutan ayat itu sudah jadi banyak orang. Allah ta'budu. Janganlah kalian beribadah. Ini sudah datang dalam bentuk jamak Allah ta'budu ya. Illa iyahu Kalian Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya Padahal di awal ayat kamu Satu orang Pada lanjutan ayat Untuk banyak orang Maka di sini kata Syekh Nusaymin rahimahullah Ada beberapa faidah penting Yang bisa kita petik yang pertama adalah di situ mengandung at-tanbih, peringatan. Agar kita perhatian. Agar kita perhatian. Iya. Khususnya kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar beliau memberi perhatian terhadap apa yang telah Allah tetapkan pertama kali untuk beliau, kemudian untuk umatnya. Iya. Jadi adanya perbedaan uslub ini dari mufrad kemudian ke jamak membuat kita akan perhatian. Iya. Jadi saya kenakan muncul pertanyaan di dalam benak kita, kenapa berbeda? Jadi ada perhatian. Dan itu yang diinginkan dari setiap kita membaca ayat Allah. Harus ada perhatian. Sama dengan kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Apalagi di majelis ilmu, jangan tidur. Ya. Yang tidur dipijit-pijit sedikit. Ya. Bangun, jangan ngomong. Perhatikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ini penting sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat. Adalah pemimpin umat. Maka pembicaraan untuk beliau adalah pembicaraan untuk seluruh umat. Jadi seluruh ayat Al-Qur'an yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga ditujukan untuk umat. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu khusus beliau. Ya. Demikian pula dalam hadis. Setiap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan syariat tentang beliau atau syariat yang beliau amalkan itu berlaku bagi beliau dan seluruh umat kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus bagi beliau saja. Ya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan menikah lebih dari empat. Ada dalil yang menunjukkan itu khusus bagi beliau tidak bagi umatnya. Karena dalam Al-Quran Allah hanya memerintahkan menikah paling banyak adalah empat. Maka itu menunjukkan itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun dari segi pembicaraan, penyampaian, maka itu tidak khusus beliau. Dalam pensyariatan, ada yang khusus beliau, ada yang umum. Namun dari segi pembicaraan, penyampaian, maka itu tidak khusus beliau. Sehingga adanya perubahan tersebut dari mufrad kemudian ke jamak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasannya syariat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu juga syariat bagi umatnya. Ini yang kita sebutkan sebelumnya, terselip pada penjelasan sebelumnya kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan itu khusus bagi beliau. Iya. Ini yang ketiga. Ini tadi terselip pada penjelasan sebelumnya. Harusnya dipisahkan. Yang ketiga, di dalam uh, ayat ini terdapat isyarat bahwa syariat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bagi umatnya kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu hanya bagi beliau seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian yang keempat, di dalam ayat ini juga terdapat isyarat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merbub, bukan rob. Beliau adalah yang diciptakan bukan yang menciptakan. Beliau yang diberi rizki bukan yang memberi rizki. Dan beliau adalah abid yang menyembah dan bukan yang disembah. Oleh karena itu, beliau masuk di dalam Allah ta'budu. Kalian janganlah beribadah illa iyyahu kecuali hanya kepada Allah. Maka seruan ini sudah masuk untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk orang lain. Iya. Jadi ini isyarat penting sekali yang terdapat dalam ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita. Ayat ini ingin mengisyaratkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita, beliau adalah seseorang yang disifatkan dengan hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sifat hamba bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kemuliaan. Adalah satu kemuliaan dari Allah. Jadi kalau kita tinggikan lagi sifat beliau melebihi dari sifat hamba, maka itu namanya melampaui batas. Iya. Itu melampaui batas. Baik. Kemudian Syekh memberikan faidah lagi bahwasannya penghambaan itu ada tiga macam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba, kita juga sebagai hamba, maka perlu dipahami penghambaan itu ada tiga macam. Yang pertama, penghambaan yang sifatnya umum. Penghambaan yang sifatnya umum. Ini adalah penghambaan rububiyah namanya penghambaan rububiyah. Ini mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, mereka semuanya adalah hamba bagi Allah secara rububiyah. Yaitu Allah yang menciptakan mereka, mereka selalu butuh rezeki dari Allah Mereka selalu butuh nikmat dari Allah Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari rububiyah tersebut. Oleh karenanya Allah tegaskan, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda." Tidaklah setiap yang di langit maupun di bumi kecuali datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Ini mencakup orang-orang kafir sekalipun. Orang-orang kafir seluruhnya adalah hamba. Iya. Tapi hamba dari sisi rububiyah, dari sisi rububiyah. Mereka adalah hamba yang diciptakan, hamba yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah, walaupun mereka kafir kepadanya. Kemudian yang kedua, ubudiyah khasah. Penghambaan yang sifatnya khusus. Iya. Yaitu penghambaan dalam bentuk ketaatan kepada Allah secara umum yakni penghambaan orang-orang yang beriman. Penghambaan khusus ini adalah penghambaannya orang-orang yang beriman. Yaitu mereka yang beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Ini lebih khusus lagi. Penghambaan yang sifatnya uluhiyah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah tidak sedikit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah sesuai dengan syariatnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ibadur rahmanil yamshuna 'alal ardi hauna." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan tidak sombong. Iya, dengan merendah dan tidak sombong. Maka mereka disebut ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Ini adalah penghambaan yang sifatnya khusus. Mencakup semua orang yang beribadah kepada Allah dan beribadah sesuai dengan syariatnya. Kemudian yang kata Syekh, ada lagi yang khasatul khasah. Lebih khusus dari yang khusus. Ini yang spesial. Mereka itu adalah para nabi dan rasul alaihi wassalam yang Allah telah sifatkan di dalam banyak ayat sebagai hamba. Di antaranya dalam surat Nuh Allah mengatakan tentang Nabi Nuh alaihi salam atau dalam surat Al-Isra ayat ketiga tentang Nabi Nuh alaihi salam innahu kana abdan syakura sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur maka ayat ini menunjukkan penghambaan yang spesial penghambaan yang sangat khusus yaitu penghambaannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang tidak akan dicapai oleh orang-orang biasa. Ini penghambaan yang sangat sempurna. Baik. Jadi ini tiga macam penghambaan. Tentunya yang dimaksudkan di sini yang diinginkan Allah dari kita adalah bukan saja penghambaan yang pertama karena itu memang kita nggak ada pilihan. Kita sebagai marbub sebagai makhluk yang diciptakan itu nggak punya pilihan. Maka yang diinginkan adalah penghambaan yang kedua, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, faidah berikutnya di dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kepada kedua orang tuamu kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kedua orang tua itu satu penamaan yang sudah mencakup ayah, ibu, dan seterusnya ke atas. Kakek, nenek, apa namanya, kakek buyut, nenek buyut, seterusnya ke atas. Andai semuanya masih hidup, maka ini tercakup dalam perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Yeah. Sama saja dari ayah kita atau ibu kita. Semuanya ke atas. Wajib kita berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Iya. Sudah masuk waktu Isya ya? Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya.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 Hanya saja <clears throat> semakin dekat nasabnya dengan kita, maka tentunya semakin berhak untuk kita berbuat ihsan kepadanya. Iya. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ihsan adalah badlul ma'ruf. Memberikan segala kebaikan segala yang sifatnya ma'ruf terhadap kedua orang tua kita Dan di dalam ayat ini para ulama menjelaskan kalimat atau kata ihsanan datang dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk umum sehingga mencakup segala macam bentuk perbuatan ihsan. Jadi apa saja yang merupakan perbuatan ihsan wajib bagi kita untuk melakukannya. Apa saja yang kita mampu. Apa saja yang kita mampu. Artinya kita nggak perlu bertanya lagi seperti apa saya harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena ayat ini mencakup segala sesuatunya, segala kebaikan. Segala kebaikan yang dapat menyenangkan orang tua kita maka hendaklah kita lakukan semampu kita. Iya. Kemudian ada faidah penting disebutkan oleh Syekh Ibn rahimahullah bahwasanya perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah setelah perintah beribadah hanya kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya hak Allah lebih tinggi daripada hak siapapun termasuk kedua orang tua. Ini penting kita pahami. Sehingga apabila orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah, tidak boleh kita taati. Kenapa? Karena hak Allah lebih tinggi. Karena hak Allah lebih tinggi daripada hak kedua orang tua kita. ya. Dan ini juga berlaku bagi para makhluk. Makhluk itu kan tingkatan hak mereka juga berbeda-beda. Andaikan kawan kita minta kita melakukan sesuatu, tapi kedua orang tua kita nggak setuju, nggak boleh. Karena kedua orang tua kita lebih tinggi haknya daripada kawan kita. Atau seorang istri misalkan diminta oleh suaminya melakukan sesuatu. Yang kedua orang tuanya nggak setuju. Mana yang harus dia taati? Suaminya. Karena suaminya lebih tinggi haknya daripada kedua orang tuanya. Ini pengecualian Walaupun dalam ayat ini menunjukkan orang tua lebih tinggi daripada seluruh makhluk. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Di antaranya suami. Karena terdapat dalil-dalil yang lain yang memberikan pengecualian. Suami itu lebih tinggi haknya daripada orang tua. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka seorang istri aku akan perintahkan sujud kepada suaminya. Iya. Jadi ini di antara manusia harus kita dahulukan yang punya hak lebih tinggi. Yang punya hak lebih tinggi. Walaupun itu tidak mesti dipertentangkan kita berusaha senantiasa menunaikan ya, menunaikan hak setiap yang punya hak atas kita tanpa harus dipertentangkan kecuali dalam kondisi yang memang kita nggak bisa menghindar yang akhirnya harus bertentangan maka kita harus dahulukan yang haknya lebih besar yang haknya lebih besar untuk kita berbuat baik kepadanya atau untuk ditaati sekarang pertanyaannya kalau ayah dan ibu punya keinginan berbeda, mana yang harus kita taati? Hah? Ayah atau ibu? <laughs> Saya tanya mana yang harus kita taati? Lebih dulu, ayah atau ibu? Ayah lebih dulu harus kita taati. Ya. Ayah yang lebih tinggi kedudukannya. Bahkan ibu pun salah jadinya. Ya. Kalau nggak taat kepada ayah. Kalau saya tanya, Mana yang lebih berhak kita berbuat baik kepadanya? Baru jawab ibu. Beda ya? Iya. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Beliau jawab ibu tiga kali. Tapi saya tanya tadi beda. Siapa yang harus kita taati? Lebih ayah karena dia pemimpin. Pemimpin harus ditaati. Iya. Pemimpin rumah tangga harus lebih ditaati. Jadi jangan salah kaprah. Iya. Jadi ini antara manusia. Ada hak yang lebih tinggi yang harus kita dahulukan. Dan tentunya lebih patut lagi untuk kita mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini merupakan dalil disebutkan hak Allah lebih dulu, kemudian hak orang tua menunjukkan hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua. Sehingga misalkan orang tua menyuruh kita melakukan satu perbuatan maksiat, tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Ya. Kalau begitu apakah kita durhaka pada kedua orang tua? Tidak. Justru kalau kita taati, itulah kedurhakaan pada hakikatnya. Kenapa? Karena kita menyebabkan orang tua kita berdosa. Ya. Kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa dan kita taati, berarti kita menyebabkan orang tua kita berdosa. Ya, sebab orang yang memerintahkan orang lain berbuat dosa, dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Ya. Jadi misalkan uh, Orang tua memerintahkan anak gadisnya lepas jilbab, nggak boleh dia taati. Tidak boleh dia taati. Ya. Atau sebaliknya seorang suami ingin istrinya tampil cantik di depan yang bukan mahramnya, nggak boleh dia taati. Ya. Tidak boleh dia taati. Ini perintah untuk berbuat dosa, perintah untuk berbuat maksiat, nggak boleh dia taati. Ya. Jangankan memerintah jemaah sekalian, memaksa sekalipun nggak boleh kita taati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Andaikan kedua orang tuamu memaksamu agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Jangan kamu taati keduanya. Tapi jemaah sekalian, bukan berarti kemudian kita boleh membentak orang tua kita. Walaupun kita nggak taat, tapi bukan berarti kita membentak atau melawan, bukan. Ya, tetap diberikan jawaban dengan lemah lembut. Sebagaimana akan datang lanjutan ayat dan juga lanjutan ayat dalam surat Luqman tadi, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah kedua orang tuamu yang telah memaksamu untuk kafir itu dengan cara yang baik di dunia ini. Baik. Kemudian apabila ditanyakan di sini setelah hak Allah disebutkan hak Rasul, kalau apa hak orang tua. Kalau begitu di mana hak Rasul? Padahal seharusnya Allah kemudian Rasul terlebih dahulu sebelum orang tua kita. Kenapa nggak disebutkan hak Rasul? Karena kata Syekh Nusaimin rahimahullah, hak Allah Subhanahu wa taala sudah mencakup hak Rasul. Kalau kita penuhi hak Allah, berarti kita sudah penuhi hak Rasul. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima ibadah kecuali mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi hak Rasul juga lebih tinggi daripada hak seluruh makhluk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya dan seluruh manusia. ya Jadi hak Rasul lebih tinggi hanya saja tidak disebutkan di sini bukan tidak ada atau bukan derajatnya di bawah hak orang tua bukan melainkan sudah tercakup di dalam penyebutan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adab yang baik bagi setiap anak terhadap orang tua yang wajib untuk dimiliki seorang anak terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumu uff." Apabila salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur lanjut atau usia tua dan mereka berdua ada di sisimu atau ada bersamamu atau dalam pemeliharaanmu maka jangan sekali-kali kamu mengatakan uff jangan sekali-kali kamu mengatakan uff para ulama menjelaskan uff itu adalah kalimat hardikan yang paling ringan yang paling ringan. Kalau diterjemahkan mungkin ah, ya. Pokoknya itu kalimat hardikan tapi yang paling ringan. Maksudnya itu saja nggak boleh. Itu saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa makna uf atadajjar. Yang dimaksud dengan uf itu orang yang mengatakan demikian berarti dia seperti merasa bosan dengan orang tuanya ya merasa apa namanya sudah nggak tahan dengan orang tuanya karena jamaah sekalian yang namanya orang tua ya yang namanya orang tua kadang bersikap apa namanya mungkin bagi kita berlebihan tapi orang tua ingin menampakkan rasa cinta, rasa sayangnya. Iya. kadang berpesan kepada kita, "Nak, hati-hati di jalan." Sebentar-sebentar lagi berpesan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya. Jangan bosan kita sampai mengatakan ah atau uff Jangan sampai bosan. Ya. Karena ketika mereka mendengarkan ucapan tersebut dari kita, ini bisa menyakiti mereka. Ya. Jadi di dalam ayat ini dikumpulkan dua hal badlul ma'ruf dan kaful adha memberikan yang baik dan menahan dari menyakiti ini secara garis besar yang harus kita lakukan kepada orang tua kita memberikan yang baik dan menahan diri dari menyakiti iya kemudian lanjutan ayat wa kullahuma qawlan karima dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia ay hasanan bihuduin watumakninatin. maksudnya kata syekh ucapan yang lembut yang baik dengan penuh apa namanya kenyamanan dan ketenangan tatkala kita berbicara dengan kedua orang tua kita ya dengan penuh ketenangan yang baik yang lembut ya seperti kalimat-kalimat yang mengandung doa ya dan yang semisalnya. Hindari ucapan-ucapan yang keras atau mengagetkan. Ya, hindari itu, ucapan-ucapan seperti itu. Ucapan-ucapan yang mulia itu adalah yang mengandung doa, ucapan yang lembut, yang baik dan diucapkan dengan tenang, jangan sampai mengagetkan. Kemudian lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahu majanaha dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya karena menyayangi, karena sifat kasih sayangmu terhadap keduanya. Ya. Kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, tabiat umumnya manusia itu menyombongkan diri merasa lebih tinggi daripada yang lain. Iya. Maka ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita merasa tinggi melebihi orang tua kita. Iya. Dan di sini Allah jelaskan bahwa sifat ini hendaklah muncul dari kasih sayang. Terlebih lagi tatkala mereka berdua telah mencapai umur tua yang kemudian butuh kepada anak-anak. Kalau mereka masih kuat, nggak butuh kepada anak-anak. Mereka masih bisa berusaha sendiri, masih bisa mandiri. Tapi ketika mereka telah tua dan butuh kepada anak-anaknya, ini harus lebih ditingkatkan lagi bakti kita kepada orang tua kita. Ya. Dan disinilah pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan kita pada sifat kesombongan. Karena kita merasa sudah jadi orang, sebelumnya bukan orang. Sudah jadi orang, sudah punya pekerjaan, kemudian sekarang orang tua yang butuh kita. Kita nggak butuh lagi kepada orang tua. Lalu muncul kesombongan. Maka kesombongan ini harus dihilangkan. Yang seharusnya adalah lebih kita tingkatkan sifat rahmat, kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari naik mimbar dan mengucapkan amin. Kenapa beliau mengucapkan amin? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril baru saja berdoa. Beliau berdoa dengan satu doa. Ragima amfumriin adroka abawihi au ahdahuma walam yudakhila walam yudakhilahu al jannah. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya tapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya jemaah sekalian, orang tua kita masih hidup, ini adalah kesempatan kita untuk meraih surga. Inilah diantara pintu surga, bahkan termasuk pintu surga yang terbesar, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Baik. Kemudian di akhir ayat, "Wa qur kama rabbayani saghira." Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Iya. Jadi doakan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya kepada kedua orang tua kita dan rahmat itu, doa rahmat disebutkan oleh Syekh Nusaimin dalam satu Usul itu sudah mencakup doa agar diampuni dosanya di masa yang lalu dan diberikan taufik untuk masa yang akan datang. Ya, Itu makna doa rahmat agar diampuni dosanya yang telah lalu dan diberikan taufik untuk masa yang akan datang. Baik. Terakhir sekali dalam pembahasan ayat ini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan sisi pendalilan. Inilah sebenarnya inti pembahasan, tapi beliau panjang lebar, masya Allah, sehingga kita dapat faidah yang sangat banyak. Padahal inti pembahasannya adalah bagian akhir ini. Sisi pendalilan di dalam ayat ini yang menunjukkan tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyahu. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya. Jemaah sekalian, di dalam potongan ayat ini paling tidak ada tiga sisi pendalilan terhadap tauhid. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah. Karena Allah mengatakan Allah tak budu illa iyah. Kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, menunjukkan keutamaan tauhid. Bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kewajiban yang sangat utama. Bahkan kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling terbesar. Di mana sisi pendalilannya? Karena Allah menyebutkan yang pertama sekali. Sebelum sebelum apa? Kewajiban berbakti pada kedua orang tua. Padahal kita semuanya paham. Berbakti kepada kedua orang tua itu memang sudah seharusnya kita lakukan. Karena kebaikan orang tua kepada kita sangat zahir, terlihat jelas kebaikan orang tua pada setiap anak. Maka sudah sepatutnya setiap anak berbakti pada kedua orang tua. Bahkan orang-orang kafir pun paham untuk berbakti pada kedua orang tua. Tapi subhanallah mereka tidak paham. Ada hak yang lebih besar. Ada hak yang lebih besar yang harus mereka tunaikan yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Maka disebut itu yang pertama, menunjukkan itu adalah kewajiban yang paling utama. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita petik dari ayat ini, di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita hakikat tauhid. Apa hakikat tauhid? Adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, Persis seperti makna kalimat la ilaha illallah yang terdiri dari an-nafyu dan itsbat yaitu menafikan atau menganggap batil segala sesuatu yang disembah selain Allah dan mengimani hanya Allah tabaraka wa taala dialah satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah hakikat tauhid dijelaskan dengan gamblang di dalam ayat yang mulia ini. Baik. Kita lanjutkan secara singkat pada ayat berikutnya karena penjelasan ayat berikutnya singkat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Dan beribadahlah kepada Allah serta janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya. Pertama menjelaskan tentang kewajiban tauhid. Yang kedua juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Kewajiban tauhid jelas karena ayat ini berisi perintah dan larangan perintah beribadah kepada Allah dan larangan menyekutukan Allah. Kemudian keutamaan tauhid bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi. Kewajiban yang paling tinggi. Kenapa? Atau dari mana bisa kita pahami itu? Karena ayat ini berbicara tentang sepuluh hak. sepuluh hak. Ya, pada lanjutan ayat wabil walidaini ihsanan dan hendaklah kalian berbakti pada kedua orang tua. Itu hak yang kedua. Wabidil kurba dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin dan kepada orang-orang miskin. Wal jari kurba dan kepada tetangga dekat wal jaril junub dan kepada tetangga jauh dan kepada tetangga jauh iya ada yang terlewat sebelumnya ya? sabil dan kepada apa namanya musafir ibnu sabil musafir iya atau Ibnu Sabil yang apa namanya? berikutnya. Setelah wal masakin wal jari dil qurba wal jari junub. Was sahibi bil jamb. Dan teman dekat. Teman dekat. Ini kata Syekh Ibnu Thaimin teman dekat itu bisa bermakna istri. Bisa juga bermakna teman di dalam perjalanan. Teman di dalam perjalanan. Dan kedua-dua makna itu kata Syekh benar. Itu kaidah. Kalau ada satu ayat mengandung dua makna dan tidak bertentangan, maka dibawa kepada dua makna tersebut. Kecuali bertentangan, maka salah satunya dirojihkan, dikuatkan. Iya. Baru kemudian berikutnya wabnis sabil dan ibnu sabil atau musafir. Wama malakat aimanukum dan berikutnya adalah budak-budak yang kamu miliki. Jadi disebutkan di sini beberapa hak. Hak Allah, hak kedua orang tua, hak kerabat, hak anak yatim, hak orang miskin, kemudian hak tetangga dekat, hak tetangga jauh, hak istri atau hak teman dalam perjalanan, hak musafir, kemudian hak para budak semuanya sepuluh, semuanya sepuluh hak disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-36 nah yang pertama sekali hak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan inilah hak yang terbesar inilah kewajiban yang terbesar jadi ini sisi pendalilan yang kedua terhadap tauhid yang pertama tadi kewajiban mentauhidkan Allah yang kedua tauhid adalah kewajiban terbesar karena dari sepuluh hak disebutkan yang pertama sekali. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah beribadah kepada Allah, nggak cukup sampai di situ. Juga harus menjauhi kesyirikan. Seseorang belum dianggap mentauhidkan Allah sampai dia mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi segala macam kesyirikan. Ya. Jadi ayat ini juga terkandung padanya makna kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang terakhir sekali, Syekh Ibnu rahimahullah menyebutkan faidah yang sangat penting sekali dari ayat ini. Faidah penting sekali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan syai'an sesuatu apapun. Syai'an ini adalah kalimat nakirah di dalam konteks pelarangan. Dan di dalam bahasa Arab, kalimat nakirah dalam konteks pelarangan itu bermakna umum sehingga mencakup segala sesuatunya. Tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyekutukannya dengan apapun dan siapapun juga nggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Apakah dengan wali atau dengan nabi atau dengan malaikat semuanya terlarang. Tidak ada bedanya dengan berhala, dengan setan, dengan batu-batuan, pepohonan sama. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Iya. Jadi ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada para wali berdoa kepada para wali atau menyembelih untuk para wali atau untuk pengagungan kepada para jin ya ketika mereka dilarang ketika mereka dilarang jangan kalian mempersekutukan Allah dengan para wali ya atau para jin meskipun jin yang soleh menurut mereka jin yang baik katanya jin muslim apa jawaban mereka mereka bilang Mana dalil yang melarang menyekutukan Allah dengan para wali? Yang dilarang itu hanya menyembah berhala. Ya. Atau menyembah setan. Padahal jin yang mereka persekutukan itulah setan. Ya. Jadi itu kata mereka. Maka kalau mereka tanya mana dalilnya, ya inilah dalilnya. Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'an jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gak ada pengecualian wali. Kalau wali boleh dipersekutukan dengan Allah, kalau berhala gak boleh tidak, Gak ada pengecualian. Iya. Maka ayat ini mencakup larangan terhadap segala bentuk kesyirikan dan kepada siapapun Allah dipersekutukan dengan siapapun Allah dipersekutukan maka Allah tidak ridho. Iya. Ini makna keumuman yang pertama. Ada makna keumuman yang lain. Ayat ini juga mencakup dengan ibadah apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Iya. Apakah itu berdoa, solat, puasa, zakat sama, Enggak ada bedanya. Karena ada juga yang memahami kalau sholat kepada Allah, kalau berdoa boleh kepada selain Allah. Nah ini dalam bentuk yang sifatnya umum. Jangan kalian menyekutukan Allah. Allah mengatakan di sini dalam bentuk yang umum, tidak memberikan pengkhususan satu macam bentuk ibadah. Iya. Demikian pula keumuman di sini mencakup yang kecilnya maupun yang besarnya. Yang kecilnya terlarang sebagaimana yang besar juga terlarang. Demikian pula mencakup sedikit maupun banyak. Jadi empat. Yang pertama, keumuman itu mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan tidak boleh. Yang kedua, ibadah apapun dipersembahkan kepada selain Allah nggak boleh, nggak ada pengkhususan. Yang ketiga, jumlahnya sedikit atau banyak nggak boleh. Yang keempat, bentuknya kecil atau besar sama-sama tidak boleh. Karena larangan syirik bersifat umum, enggak ada yang diperkecualikan. Walhamdulillah, inilah penjelasan dua ayat secara ringkas dari kitab Al-Qaul Mufid. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan seorang anak Yang kedua orang tuanya sudah meninggal Baik berupa sholat, puasa, sedekah, dan bacaan Quran Apakah pahala amal soleh tersebut mengalir untuk orang tua kita yang sudah tiada? Jawabannya iya Setiap amal soleh apapun yang dilakukan seorang anak Maka pahalanya secara otomatis juga mengalir kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Dan manusia tidak mendapatkan ganjaran kecuali hasil usahanya. Maka anak adalah hasil usaha kita, kita yang berusaha menyebabkan kehadirannya di muka bumi, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari setiap amal soleh yang dia lakukan. Terlebih lagi kalau kita sendiri yang mengajarkannya. Iya. Yang mengajarkan jangankan orang tua, orang lain pun bisa dapat pahala. Bukan orang tuanya, orang lain. Yaitu guru-gurunya atau bahkan hanya temannya yang kebetulan memberitahukan satu kebaikan juga dapat pahala yang akan terus mengalir. Iya. Atau orang tuanya membiayai pendidikannya, itu juga tambahan pahala. Ya, itu juga tambahan pahala. Jadi ini keutamaan punya anak. Makanya banyak-banyak anak, ya. Banyak-banyak anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waduda waluda, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ya, maksudnya umat yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kalau anak berbuat dosa? Apakah orang tua juga dapat dosa? Jawabannya dapat kalau orang tuanya yang ajarkan. Ya. Atau dia lakukan dosa dan orang tuanya biarkan. Tapi kalau orang tuanya tidak ajarkan dan orang tuanya melarang, maka tentunya orang tua tidak dapat dosa. Iya. Tapi kalau orang tuanya yang mengajarkan, yang walaupun nggak langsung mengajarkannya, sekedar mencontohkan, tidak mengajak, hanya mencontohkan dan si anak ikut, maka orang tuanya juga terus panen dosanya walaupun sudah mati. Ya, dosanya terus mengalir. Ya. Itu juga berlaku bagi orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dolalatin kana lahu minal ithmi mithlu asami man tabi'ahu la yang kusudzalika min athamihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya. Tapi kalau orang tua sudah larang dan tidak mengajarkannya, tentunya tidak mendapatkan dosa. Ya. Bagaimana dengan orang yang berkata tidak mengapa merokok? Tok merokok ataupun tidak tetap akan mati juga. Dan yang berkata tidak mengapa kalau kita tidak solat, Kan Allah sudah menetapkan di lauhul mahfuz kita akan masuk neraka atau surga. Apa korelasinya dengan qada syar'i dan kauni yang sudah dibahas tadi? Baik merokok itu hukumnya haram. Merokok itu hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan akal yang sehat. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu membunuh diri dirimu. Sudah jelaskan di rokok tertulis apa? Hah? Rokok membunuhmu. Itu persis sekali dengan makna ayat jangan kamu membunuh dirimu. Jadi segala macam usaha membunuh diri walaupun nggak mati tetap saja berdosa. Kalau betul-betul mati maka dosanya lebih besar dan disebutkan dalam hadis yang sahih orang yang mati karena bunuh diri maka dia akan diazab dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri. Jadi diazab dengan rokok terus di neraka. Naudzubillah. Iya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu Aidikum ila tahlukah." Jangan kamu jatuhkan tangan-tanganmu dalam kebinasaan. Ini sudah jelas. Jadi walaupun nggak sampai mati, tersiksa, binasa, sakit. Iya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La darar wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan jemaah sekalian, kalau dia membahayakan diri itu sudah dosa. Dan apabila membahayakan orang lain, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Setiap orang yang mencium asap rokok kita itu adalah kedoliman. Walaupun dia nggak merasa terdolimi. Karena itu sudah jelas kedoliman. Walaupun dia nggak merasa terdolimi. Jangankan mencium bau rokok kita, apa namanya asap rokok. Mencium bau rokok saja orang sudah terdolimi. Karena itu bau yang busuk. Aneh kok masih suka rokok. Ya, baunya saja nggak sedap. Baunya saja nggak enak. Ya, ini tabiatnya sudah lain. Sudah senang yang apa namanya? baunya nggak bagus. Ini bahaya. Sudah perubahan tabiat. Menzolimi orang dengan bau kita yang jelek itu adalah zolim, apalagi dengan asap. Iya. Apalagi dilakukan di masjid, subhanallah. Orang yang makan bawang saja, bawang itu hukumnya apa? Enggak sampai haram bawang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang makan bawang, kemudian datang ke masjid sebelum bau bawangnya hilang. Karena itu mengganggu. Bahkan bukan hanya mengganggu manusia, juga mengganggu malaikat. Ya, bahkan mungkin mengganggu jin juga. Ya, jadi ini zolim. Makan bawang saja nggak boleh ke masjid karena mengganggu. Apalagi rokok, rokok itu lebih busuk daripada bawang. Ya. Jadi lebih besar kezalimannya. Kemudian secara akal sehat ini nggak masuk akal. Orang masih merokok. Dan juga di dalam rokok itu ada pemborosan, pemborosan harta. Iya. Menyanyiakan harta. Padahal subhanallah betapa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Ini masih demo apa namanya demonstrasi supaya saudara-saudara kita yang dizalimi ditolong tapi sambil merokok. Iya. Subhanallah. Ini kebodohan yang jelas-jelas bodoh. Betapa banyak saudara-saudara kita yang butuh pertolongan, butuh bantuan kita. Kita uang kita kita bakar. Tapi sebelum kita bakar, kita jadikan orang-orang kafir para penjual rokok itu jadi kaya raya dulu. Baru kita bakar uang kita. Ini subhanallah. Ini kebodohan yang besar. Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dulu para ulama ada yang mengatakan rokok itu makruh, tapi sekarang tidak ada lagi. Sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Karena dulu ketika pertama rokok itu muncul, para ulama belum mengerti hakikatnya. Bahayanya belum tersingkap. Seperti sekarang. Sekarang bahayanya sudah tersingkat. Dulu kan orang masih apa namanya belum terlalu paham bahayanya sejauh apa sih? Makanya para ulama mengatakan makruh. Tapi sekarang bahaya sudah jelas. Sampai-sampai ditulis. Yang nulis siapa? Produsen rokok sendiri. Rokok itu membunuhmu. Iya. Maka sekarang kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, para ulama berfatwa semuanya hukumnya haram. Iya. Jadi ucapan seperti ini tentunya tidak patut. Ini bukan masalah dia mati atau tidak mati itu. Tadi banyak sisi keharamannya banyak. Menyakiti diri walaupun nggak sampai mati itu hukumnya haram. Apalagi mengandung kezaliman kepada orang lain. Ini yang lebih berbahaya. Ini yang lebih berbahaya. Mengandung kezaliman kepada orang lain. Kelak di hari kiamat, orang-orang yang kita zalimi akan datang kepada kita dan mengambil semua pahala kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita. Iya, mau seperti itu. Itulah orang yang bangkrut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang dengan pahala yang banyak tapi dia menzolimi orang ketika di dunia. Maka orang-orang yang pernah dia zolimi kemudian ambil pahalanya. Jadi subhanallah berapa banyak yang hirup asap rokoknya. Iya. dan bagaimana caranya dia bertobat jamaah sekalian? Syarat tobat dari berbuat zalim itu harus dia minta maaf. Coba berapa banyak orang yang harus dia minta maaf? Kalau dia tahu, ya terpaksa pasang iklan. Ya, minta maaf saya bertobat dari rokok. Ya. Jadi ini ucapan yang tidak patut. Kemudian tidak sholat. Mengapa tidak sholat? Karena Allah telah menetapkan di lahul mahfud. Ya. Jamaah sekalian, pertama perlu dipahami terlebih dahulu, tidak sholat itu hukumnya kufur. Kufur akbar. Yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Makanya kata Imam Luqayyim rahimahullah, ulama kaum muslimin seluruhnya sepakat. Sholat itu lebih besar dosanya daripada membunuh, mencuri, ya, termasuk korupsi, berzina, minum khamar, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu semuanya tidak sampai tingkat kekufuran. Sedangkan meninggalkan sholat adalah termasuk kekufuran. Iya. Jadi lebih besar dari semua dosa-dosa itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat." Batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alahdul ladhi bainana wa bainahum sholat, faman tarakah faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat Siapa yang meninggalkan solat Maka dia telah kafir Dan berkata tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam La yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun gairu salah Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidaklah memandang ada satu amalan Yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekufuran Kecuali solat Jadi ini ucapan yang sangat berbahaya sekali. Iya. Bahkan jamaah sekalian, kalau ucapan ini yang dia maksud adalah menolak kewajiban solat, walaupun dia solat dia tetap kafir. Ini beda ya antara menolak kewajiban solat dan meninggalkan solat. Orang yang menolak satu kewajiban yang sudah jelas, walaupun dia amalkan, maka dia kafir. Iya. Bahkan sepakat para ulama, dia kafir walaupun dia melakukannya. Jadi ini ucapan yang sangat berbahaya sekali. Iya. Adapun alasannya bahwa itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, seseorang akan masuk surga dan neraka, jadi nggak perlu lagi ibadah. Inilah alasan orang-orang Jabriyah. Salah satu golongan yang menyimpang di dalam takdir Allah. Insya Allah akan datang di dalam kitab ini pembahasan yang cukup detail. Pembahasan yang cukup detail untuk membantah syubhat ini. Iya. Maka di antara jawabannya yang juga dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang beralasan takdirnya sudah ditetapkan sudah ditetapkan sudah ditetapkan untuk masuk neraka misalkan jadi dia nggak perlu ibadah Ya. Tidak boleh beralasan demikian. Kenapa? Karena dia belum tahu apa takdirnya. Kenapa dia berani beralasan demikian sementara dia belum tahu apa takdir Allah untuk dia? Iya. Jadi dari sini saja sudah tertolak. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu takdir Allah kamu masuk neraka sehingga kamu nggak perlu sholat lagi? Padahal dia nggak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andaikan terjadi pertentangan andaikan terjadi pertentangan. Nah, ini pertanyaannya bagaimana korelasinya dengan apa namanya? pembahasan takdir kauni dan takdir syar'i. Tadi sudah kita jelaskan. Memang Allah takdirkan secara kauni ada penghuni surga dan ada penghuni neraka. Tapi secara syar'i Allah memerintahkan kita untuk sholat. Maka kalau kita katakan nggak perlu sholat karena Allah sudah takdirkan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, berarti kita menuduh dalam kitab Allah ada pertentangan. Atau bahkan kita mengatakan Allah itu sangat bodoh. Nauzubillah. Dia sudah menetapkan oh, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kenapa dia masih memerintahkan sholat? Jadi ini ucapan berbahaya. Ini ucapan seakan-akan dia mengatakan Allah itu bodoh. Kenapa memerintahkan kita sholat? Sementara dia sudah menakdirkan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi ini ucapan yang sangat berbahaya. Baik. Kalau anak murtad, apakah orang tuanya ikut menanggung dosa? Tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau orang tuanya yang memerintahkan atau orang tuanya diam saja, nggak menegur, atau orang tuanya nggak mengajarkan. Jadi tiga, orang tuanya yang memerintahkan, atau orang tuanya nggak menegur, atau orang tuanya tidak mengajarkan, maka dia juga menanggung dosa. Iya. Kalau orang tuanya sudah mendakwakan kepada tauhid, bahkan ketika dia murtad sudah dilarang, tentunya orang tuanya tidak menanggung dosa. Ya. Waktu menjalankan sholat, hati ini dalam keadaan sedih, larut dalam perasaan, terus air mata mengalir. Apakah sholat kita batal atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat pun kadang menangis ketika mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang dahsyatnya neraka. Yeah. Bagaimana menghadapi orang tua yang berbeda manhaj? Tadi kita sudah bacakan ayat menghadapi orang tua yang kafir. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Itu yang kafir. Bahkan bukan hanya kafir, memaksa anaknya untuk kafir. Apalagi orang tua kita masih muslim. Ini nikmat yang sangat besar. Walaupun mungkin ada kesalahan, ada kesesatan, tapi ini tetap saja masih nikmat yang besar kalau mereka masih mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Karena andaikan mereka mati dalam keadaan seperti itu, kita masih bisa untuk mendoakan mereka. Ya, dalam hidup maupun setelah mati. Tapi kalau dia sudah musyrik atau kafir kepada Allah, maka kita tidak boleh lagi mendoakan ketika mereka mati. Ya, Kalau masih hidup kita doakan dapat hidayah. Jadi tetap kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan agar orang tua kita mendapatkan hidayah, ya kita harus berbakti. Kita tunjukkan akhlak mulia. Ini sebesar-besarnya metode dakwah yang sangat bagus. Pendekatan kepada orang tua kita dengan akhlak mulia, dengan bakti. Tunjukkan. Kamu kalau juga jadi penuntut ilmu, kalau jadi ahlus sunnah, akhlakmu lebih bagus dibanding dulu belum mengenal sunnah, belum mengenal salaf. Sekarang harus lebih bagus supaya orang tua tertarik. Ya. Jangan dulu ngomong apa-apa, tunjukkan dulu akhlak mulia. Kalau hatinya sudah senang kepada kita, jemaah sekalian, kita mau ngomong apapun diterima. Tapi kalau masih ada curiga, masih ada kebencian, kita mau ngomong apapun ditolak. Ya. Justru harus kita lebih berbuat baik agar orang tua mendapatkan hidayah. Tadi kalau punya anak, pahala akan mengalir secara otomatis. Kalau nggak punya anak, gimana Ustaz? Ya. Kalau nggak punya anak, segera menikah. Ya. Biar punya anak. Ya. Biar punya anak. Tapi kalau mandul misalkan, ya gimana kalau mandul? Maka masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya. Ini sudah zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi nggak bisa lagi kita iri. Kita cari pintu kebaikan yang lain. Misalkan Allah takdirkan mandul tidak bisa punya anak, maka masya Allah masih banyak pintu kebaikan yang lain. Masih banyak pintu kebaikan yang lain. Iya. Walaupun bukan anak kita sendiri, kita bantu. Misalkan para penuntut ilmu, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang mengalir. Bahkan pahala persis seperti dia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan perbekalan orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia telah ikut berjihad. Jadi dia dapat pahala yang sama, walaupun bukan anaknya. Ya. Makanya kita bantu para penuntut ilmu, kita berikan beasiswa, kita beri santunan, kita bantu kitab-kitabnya, kita bantu asramanya, tempatnya belajar, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya menuntut ilmu, pahalanya mengamalkan, dan pahalanya kelak kalau dia berdakwah.